Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sedang membahas masalah khusyuk. Pertemuan terakhir kemarin sudah membahas buah dari kekhusyuan. Sekarang kita masuki perusak khusyuk atau penghalang khusyuk ada beberapa hal yang bisa merusak kekhusyuan kita termasuk di dalam sholat. Apa sajakah itu? Pertama adalah kathratul harokah. Banyak bergerak dengan gerakan yang tidak perlu selama sholat. Sekedar iseng tanpa ada uzur. Apapun bentuknya, baik umpamanya kalau yang berjenggot mengelus-ngelus jenggotnya, kalau yang memakai imamah atau sorban, imamahnya itu dibelitkan, buka lagi, belitkan, atau ngodok saku, atau garo-garo teater atau lihat saku gitu gerakan-gerakan iseng lainnya itu merusak kekhusyuan kenapa karena merusak dua hal ketenangan dan ketawaduan Adapun bertindak kalem dan tawadhu itu inti dari sholat. Inti dari kekhusyuan di dalam sholat. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 238 Allah menyatakan waqumu lillahi qanitin Berdirilah kamu di hadapan Allah dalam keadaan qanit apa maknanya wal muradu bihi maksud qanit di dalam ayat ini adalah ayyakunal abdu sakinan ma'atulil qiyami fiha la yaltafitu wa la yarfa'u basarahu wa la yataharraku wa la yanshaghilu bi shayin min jawarihi amma huwa bisadadihi لأن الخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا Maksud dari kunut ketika berdiri di hadapan Allah Kunut itu perbuatannya Orangnya disebut qanit adalah seorang hamba bersikap tenang selama berdiri di dalam sholat. tidak menoleh, tidak menengadah, tidak melirik ke tempat lain, tidak bergerak, dan anggota badannya tidak mencari kesibukan tersendiri di dalam sholat. Tangannya pepang, pepang itu apa? Tidak bergerak secara iseng, kakinya juga tidak tidak edeg, tidak digetar-getarkan. Demikian juga anggota badan yang lainnya. Karena khusyuk mencakup tenang dan tawadhu secara bersama-sama. Oleh karena itu ketika Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullahu taala annahu ra'a rajulan ya'bathu bilihyatihi dia melihat seseorang sholat. Ketika sholat dia mempermainkan jenggotnya, dielus-elus, diputer-puter gitu, dikusut-kusut, kemudian dirapihkan kembali. Selama sholat. Dilihat oleh Sa'id bin Al-Musayyib, beliau menyatakan, La khasha'a qalbu hadha, la khasha'at jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya khusyuk pulalah seluruh anggota badannya. Maknanya lasakanat wa khada'at. Makna khusyuk di sini adalah tenang. Tunduk, diam, tak banyak bergerak. Allah menerangkan lafaz khusyuk dengan makna dua tadi tenang, tidak bergerak dan merendah. Seperti dalam surah Fussilat 39. Di ayat itu Allah menyatakan wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihil al-ma'a ihtazzat warabat. rabat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat tanah ini khusyuk. Allah menyatakan taral arda khasyiatan. Engkau melihat tanah ini khusyuk. Apabila kami turunkan air di atas tanah itu, maka tanah itu pun melakukan dua hal ihtazat warobat Ihtazat itu bergerak. Robat itu meninggi, naik. Ketika menerangkan ayat ini berkata para ulama Dari ayat ini kita bisa memahami makna khusyuk menurut Al-Quran Fa'akhbaru annaha ba'dal khusyuk tahtazzu wa tarbu Ayat ini menerangkan bahwa ketika tanah khusyuk di sini sebutkan tanah khusyuk lalu Allah turunkan air maka tanah itu melakukan dua hal pertama ihtazat makna ihtazat yataharrak bergerak terus warabat makna rabat al-irtifa terangkat sebelum turun air bumi ini khusyuk. Setelah air turun, dia bergerak dan terangkat. Dari sinilah para ulama menyatakan bahwa makna khusyuk tanah sebelum turunnya air tanah itu artinya merendah dan tenang tidak bergerak. Mereka menyatakan faulima annal khusyu' fihi sukunun waqtifadun. Diketahuilah dari penjelasan ini bahwa khusyuk mengandung dua makna, tenang, makna tenang tidak banyak bergerak. Dan tunduk atau merendah. Baru setelah air turun, bergeraklah tanah tersebut kemudian meninggi. Oleh karena itulah maka dalam keadaan ruku Nabi alaihi salatu wasallam berdoa. Ini doa ruku boleh dibaca, dihafalkan lalu baca dalam ruku kita. Baik dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan Allahumma laka raka'tu وبك آمنت sam'i Wa basari Wa mukhi Wa azmi Wa asabi Kata Nabi saw. "Allahumma ya Allah, laka raka'tu." Hanya kepada Engkau aku ruku. Di sini mengandung makna hanya. Dari mana makna hanya ini diambil? Dari struktur kalimat. Yaitu mendahulukan laka daripada roka'atu. Tidak menyatakan roka'atu laka aku ruku kepadamu. Tidak. Roka'atu aku ruku ini subjek dan predikat. Subjeknya aku, predikatnya ruku. Laka engkau ini objek. Nah, di dalam bahasa Indonesia struktur, kalimat subjek, predikat, objek kan gitu ya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab terbalik. Yaitu predikat dulu subjek baru objek. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Objeknya tetap di belakang. Itu struktur yang baku. Ketika objeknya diawalkan, didahulukan, maka mengandung dua makna khusus yang ditambahkan. Makna khusus pertama mengandung makna hanya. Kedua, mengandung makna ihtimam. Ihtimam itu mementingkan si objek. Jadi tu laka, aku ruku kepadamu, maknanya hanya itu. Tapi kalau objeknya didahulukan laka tu maka maknanya hanya kepada engkau aku ruku. Ada hanya. Dan engkau ini dipentingkan, saking dipentingkannya didahulukan penyebutannya. Alaihi tawakal tu, bukan tawakal tu ala Allah, tapi ala Allahi tawakal tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengandung makna hanya dan Allahnya dipentingkan. Jadi makna ini harus terhayati ketika kita mengucapkannya dalam ruku. Apalagi Allahumma diawali oleh Allahumma. Makna yang terkandung dalam Allahumma itu harus kita fahami, hayati ketika mengucapkannya. Allahumma itu maknanya kan ya Allah. Tapi tidak sekedar itu. Memang asal Allahumma adalah ya Allah. Ada huruf ya. Ya Allah awalnya begitu. Lalu iaknya dipindah ke belakang, Allahnya dipindah ke depan. Dengan dua tujuan tadi, pertama kenapa Allah didahulukan penyebutannya di depan li atau lil ihtimam untuk dipentingkan atau diagungkan yang kedua, karena ya di sini disebut ya doa mengandung makna hanya hanya kepada Engkau ya Allah. Berdoa hanya kepada Allah, enggak boleh kepada yang lain. Maka Allah didahulukan ya yaknya ditendang ke belakang, enggak ditendang lah, dipindah secara sopan, <laughs> berubah menjadi mim. Allahumma. Kenapa berubah menjadi mim? Mim ini punya tujuan lil jam'i. Lil jam'i itu untuk memadukan. Maknanya terpadulah ucapan lisan dengan pikiran atau hati ketika mengucapkannya. Ada konsentrasi, ada fokus, ada penghayatan, ada kekhusyuan ketika mengucapkan Allahumma maka kalau orang mengatakan Allahumma tapi pikirannya ingat kemana-mana Enggak fokus kepada makna yang diucapkan itu sudah bertolak belakang antara ucapan Allahumma dengan sikapnya yang tidak fokus. Kata orang Sunda mah ongkoh nyebut Allahumma tapi tidak fokus mimnya di sana mim lil jam itu fokus. Maka setiap orang yang mengatakan Allahumma wajib fokus terhadap apa yang akan dibaca setelah Allahumma tersebut. Nah, lalu ada pengagungan dan pengkhususan kepada Allah. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya kepada engkau aku ruku. Dan ketika mengatakan hanya kepada engkau, terkandung pengagungan kepada Allah makanya diawalkan Allahnya laka rokatu boleh nggak rokatu laka secara struktur boleh benar kepada aku ruku kepada engkau tapi tidak mengandung dua makna tadi tidak mengandung pengkhususan hanya dan tidak mengandung pengagungan oleh karena itu karena ada penghususan dan pengagungan walaupun tersirat tidak tersurat harus kita hadirkan di dalam hati dua hal ini penghususan dan pengagungan ini ketika mengucapkannya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu dan hanya kepada engkau aku beriman walaka aslamtu dan hanya kepada engkau aku pasrah khasya'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi khusuklah kepada engkau telah khusuk kepada engkau pendengaranku penglihatanku sumsumku mukh itu sumsum sumsum itu cairan yang ada di dalam apa tulang sulbi manusia mukh ada hadis doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Tapi hadis ini uh, sanadnya dhaif. Yang sahih doa huwal ibadah. Itu yang sahih. Tapi mukh maknanya sumsum. Wa asabi dan urat-uratku. Telah khusyuk kepada engkau pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, tulangku dan urat-uratku. Jadi khusyuk teralami oleh seluruh anggota badan yang bagian dalamnya atau yang tidak ter terjangkau oleh kita secara fisik seperti tulang, seperti sumsum, -sum, seperti urat. Itu kan bagian dalam. Tapi ikut khusyuk. Kekhusuan itu menembus sampai ke bagian tubuh yang lebih dalam lagi. Maka berkata para ulama di antara diungkapkan dalam kitab Al-Qawaidun Nuraniyah setelah mengucap, membahas hadis ini fawasafa nafsahu bil khusyu' fi halir ruku' li'anna ar-raki sakinun mutawadhi'un maka Nabi SAW menerangkan kekhusyuan beliau ketika ruku. Kekhusyuannya itu lahirnya, batinnya, luarnya, dalamnya. Karena orang yang ruku berarti orang itu sedang tenang dan sedang tawadhu. Oleh karena itu setiap hal yang bertolak belakang dengan ketenangan dan ketawaduan itu merusak khusyuk seperti banyak bergerak, seperti termasuk apa bahasa Indonesia-nya, Kalau bahasa Sundanya rumahu <sighs> apa ya? Menghela menghela nafas yang menunjukkan apa? keresahan, kegelisihan jiwanya, nggak tenang tuh. Tenang itu tidak hanya fisiknya apalagi psihisnya, jiwanya, pikiran dan hatinya tenang. Ketidaktenangan hati berimbas kepada ketidaktenangan anggota badan. Coba orang yang hatinya nggak tenang, resah, gelisah, bagaimana fisiknya? Walaupun duduk dia nggak tenang. Hmm. Hmm. Nah, macam-macam gitu kan, bergerak-gerak. Jadi itu merusak kekhusyuan. Inilah Poin pertama perusak kekhusyuan, kathratul harakah. Banyak bergerak dengan gerakan yang tidak perlu di dalam sholat. Adapun kalau kita harus bergerak di dalam sholat karena sebuah keperluan, keperluannya tidak berkaitan dengan sholat. Tapi kalau tidak bergerak merusak ruh dari sholat, merusak kekhusyuan dalam sholat. Contoh seperti gatal. Gatal kalau tidak digaruk dibiarkan mengganggu apa tidak? Mengganggu ya. Lagi gini aduh gatal. Tapi nggak mau menggaruk sebab berarti bergerak di dalam sholat dengan gerakan di luar gerakan sholat. Akhirnya ditahan, akhirnya sampai gutak-gitak justru merusak kehusuan. Gerakan yang ditimbulkan melebihi dari gerakan menggaruk. Boleh menggaruk dalam sholat? Boleh, karena ada uzur. Atau melangkah di dalam sholat, kalau ada uzur. Seperti umpamanya kita sedang sholat, lalu ada anak kecil ngorondang, kemudian duduk di sajadah kita, cer ngompol di sana. Wajib kita bergerak pindah ke kiri, ke kanan, ke, depan, ke belakang untuk menghindari apa? Najis. Kalau nggak bergerak batal sholatnya ya nggak. Ah saya mah takut batal sholat kalau melangkah akhirnya sujud di sajadah yang ada ompol justru nggak sah sholat. Wajib bergerak. Jadi kalau gerakan itu ada uzur, ada alasan, yang mau tidak mau harus dilakukan, boleh. Adapun kalau gerakan tersebut tidak dibutuhkan tanpa uzur sekedar iseng maka itu tidak boleh. Termasuk kata Nabi SAW kalau kamu lagi sholat lalu ada ular bunuh ular itu di dalam sholat tanpa membatalkan sholatnya dengan ada sapu di sana ditakol ularnya, ada batu dekat dilempar, dengan syarat tidak membelakangi kiblat dan tidak ngomong mati lu ya batal itu di dalam sholat dibolehkan bergerak kalau ada uzur ya jadi yang dimaksud hal yang bisa merusak kehusuan dalam sholat adalah bergerak maksudnya bergerak yang iseng tidak ada uzur tidak ada keperluan tidak dalam kondisi yang mendesak harus bergerak. Inilah yang pertama. Yang kedua, raf'ul basar fi shalah. Menengadahkan mata ke atas ketika salat, tangah atau ke arah lain ke kiri, ke kanan apalagi ke belakang. Bahkan ke depan Sholat di masjid umpah di belakang Allahu Akbar matanya Setiap ada yang lewat Tetap Pasti pikiran hatinya ikut tuh Mengikuti apa yang dilihat oleh mata ya Oh itu si fulan Basah kayaknya baru wudhu tuh Gitu kan Lagi sholat Jadi Indra kita baik mata Telinga tangan, semua indera zahir itu jendela bagi hati. Kalau itu tidak ditutup, masuklah berbagai macam informasi ke dalam hati. Apa yang dilihat oleh mata masuk ke hati. Apa yang didengar oleh telinga masuk ke dalam hati. Apa yang disentuh oleh tangan masuk ke dalam hati. Ketika sedang sholat ada yang apa Sunda ngagarayam ke betis kita Kerasa kan? Masuk nggak ke dalam hati? Masuk ini apa ya? Jangan-jangan ulat. Wah langsung lah dalam sholat tuh. Atau kelabang. Atau apa ya? Oh penasaran kan? Masuk nggak ke dalam hati? Masuk informasi itu masuk. Ketika dilihat nggak ada apa-apa. Ternyata sarungnya atau celananya yang mengenai kulit kita. Hanas tos deg-degan. Jadi indera kita jendela bagi hati kita. Berdasarkan hal itulah maka ketika sholat fokuslah mata selama sholat dari takbiratul ihram sampai salam ke tempat sujud. Kecuali ketika berisyarat dengan tasyahud maka melihat kepada isyarat dengan telunjuknya ketika ketika tasyahud. Selain itu, fokuslah ke tempat sujud. Dan itu di antara makna kekhusyuan di dalam sholat. Dahulu para sahabat kalau sholat itu tangga menengadah ke atas. Ketika turun Al-Quran surah Al Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Setelah ayat ini turun serentak seluruh sahabat yang ketika salat awalnya menengadah pas ada ayat ini turun langsung mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka mengarah ke tempat sujud. Dari sini kita mengetahui para sahabat sepakat bahwa memahami khusyuk di dalam sholat salah satunya dengan menundukkan pandangan ke tempat sujud. Maka berkata para ulama ketika menerangkan min muawwiqati al-khusyu di antara perusak kehusyuan adalah raf'ul basari fis shalah. Menengadahkan pandangannya ke atas ketika salat wa huwa manhiyun dan ini terlarang. Kenapa? Lianna liannahu yunafil khusyu' al-ma'mur bihi. Karena ini bisa merusak kekhusyuan yang diperintahkan wajib khusyuk di dalam salat. Fa khusyu'ul qalbi yastalzimu khushu'al basar wa dhull. Maka kekhusyuan hati harus mencakup khusyuknya pandangan dan tunduknya pandangan. Dan ini bertolak belakang dengan menengadahkan pandangan. Menengadahkan lawan dari khusyuk. Nih lihat umpamanya Allah menerangkan kata-kata khusyuk dalam konteks yang lain di ayat yang lain. Pertama surah Al-Qamar ayat 6 dan ayat 7 Allah menyatakan fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusya'an abasaruhum kata Allah berpalinglah kamu dari mereka nanti pada hari kiamat ada yang menyeru itu malaikat yang menyeru kepada apa ila syai'in nukur menyeru memanggil kepada sesuatu yang nukur nukur itu mungkar Makna mungkar sesuatu yang diingkari yang tidak ingin dilihat, dialami atau dira apalagi dirasakan. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur pada hari itu ada yang menyuruh kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun yaitu azab Allah. Dan ini seruan bagi orang-orang kafir atau orang-orang durhaka yang terkena azab Lalu Allah menyatakan khusya'an abasaruhum pandangan-pandangan mereka khusyuk. Makna khusyuk tertunduk ke bawah. Ini makna khusyuk dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pandangan. Pandangan yang khusyuk adalah pandangan yang menunduk ke bawah. Karena memang Khusyuk mengandung makna tunduknya pandangan. Juga diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 43-44 Allah menyatakan Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an Ka'annahum ila nusubi yufidun Khashiatan abasaruhum tarhakuhum dhillah Kata Allah, pada hari itu semua manusia keluar dari kubur-kubur mereka. Setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Jadi sangkakala yang pertama tiupan itu menghancurkan seluruh alam jagat raya ini. Lalu setelah itu di alam mahsyar nanti seluruh tulang ekor manusia terkubur di dalam tanah. Manusia yang pernah hidup di alam dunia, lalu dikubur setelah mati, lalu hancur tulangnya apalagi dagingnya. Tinggal tersisa satu bagian, yaitu apa? Tulang ekor. Disebutnya Jambi, artinya tulang ekor. Lalu Allah menurunkan air hujan dari langit. Langit mana? Langit yang baru nanti karena langit yang lama sudah hancur setelah kiamat. Maka air hujan yang turun itu mengenai setiap tulang ekor manusia, maka tumbuhlah dari tulang ekor itu seluruh tubuh manusia seperti awalnya secara utuh dalam proses yang cepat dan ini ilmiah. Sama Allah me, me, mengumpamakan dalam Al-Qur'an seperti benih yang sekarang benih itu kan hanya biji kecil ya ditanam terus di, di, di, di, disiram. Apa yang terjadi dari benih itu kemudian muncul tunas, batang, terus membesar, dahan, gitu kan? ranting, daun, bunga, buah dari biji kecil. Antum tahu pohon-pohon yang puluhan atau ratusan tahun usianya di sekitar ini dulu ber, ber, berasal dari biji kecil. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Kita kan dulu pernah di sekolah belajar ilmu biologi, ya. Dari biji yang kecil dibelah, diteliti oleh para ahli, saya lupa lagi istilahnya. Oh ternyata biji ini mengandung bahan-bahan seluruh bagian pohon yang kelak akan tumbuh mengandung bahan batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, bunganya, buahnya gitu kan? Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Itu pohon di dunia. Kita juga begitu dari tulang ekor bisa tumbuh lagi seperti biasa. Jangan disanggah nggak masuk akal loh. Itu biji di, di dunia masuk akal, ilmiah, re, real, nyata, realistis. Ya, tapi pohon kan kalau sudah ditebang, dikubur atau dibakar habis, bisa dari bijinya ditanam lagi, tumbuh lagi, ya nggak? Jadi pohon <laughs> gede lagi. Cuma kalau di dunia perlu waktu dan proses yang lama ini atas kuasa Allah tumbuh dengan cepat dari satu tulang ekor tumbuh utuh lagi badannya seperti sedia kala tapi masih masih ngagaloler apa ngagaloler teh masih meng, e, ber, ber bergoler ber berbaring <laughs> tergeletak masih mati ditiup sangkakala yang kedua. Sebagian riwayat keterangan dan ini sudah kita terangkan di sangkakala yang ditiup oleh malaikat tersebut terdapat seluruh ruh manusia yang pernah dicabut. Waktu hidup di alam dunia dicabut masuk ke sana, ditiup, berhamburan maka masuk ke jasad masing-masing. Setelah rusuh, ruhnya masuk ke jasad masing-masing hidup, lalu mereka keluar dari kubur-kubur mereka dan bergerak cepat menuju tempat yang Allah tetapkan dan bergerak cepatnya itu tak ubahnya seperti para penyembah berhala sekarang bersegera bergegas menuju sesembahan-sesembahan mereka. Nah orang-orang yang menyembah berhala tak, saking takutnya kepada sesembahannya khawatir kalau telat nyuguh, telat membakar kemenyan, telat menyajikan sesajian, telat memberi surutu dan gula batu gitu ya. Wah nanti muncul musibah, nanti muncul wabah kan gitu ya. Pokoknya bersegera. Allah menggambarkan sesegera itu mereka bangin, bangun dari kuburnya kemudian menuju ke satu arah yang Allah tetapkan. Allah menyatakan yauma yakhrujuna minal ajdathi siraan. Pada hari itu mereka keluar dari kubur-kubur mereka masing-masing secara cepat, siraan ka'annahum ila nusubi yufidun seolah-olah mereka itu bergegas menuju sesembahan-sembahan mereka ketika di dunia dulu Allah menyatakan khasyiatan abasaruhum penglihatan-penglihatan mereka khusyuk mana khusyuk tertunduk mereka tahu akan diazab mereka tahu akan dihinakan mereka tidak punya kepercayaan diri untuk mengangkat wajah mereka apalagi menengadah. Maka mereka menundukkan pandangan. Ketika posisi mereka menundukkan pandangan ke, ke bawah, Allah menyebut dengan sebutan khasyiatan absaruhum. Pandangan-pandangan mereka khusyuk. Artinya tertuju ke bawah. Dari sini kita mengetahui salah satu makna khusyuk mencakup tunduknya pandangan ke bawah. Dan itu juga yang harus dilakukan agar khusyuk ketika sholat tunduk ke tempat sujud. Bukan larak lirik ke kiri, ke kanan, ke depan, apalagi ke atas gitu ya. Lihat ada cecak di atas, dihitung berapa dan seterusnya. Tapi tunduk ke bawah, ke tempat sujud. Juga diterangkan di dalam surah Ash-Shura ayat 45. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat tersebut. Kata Allah wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashiina adh dhulli yanzuruna min tarfin khafiyyin. Kata Allah wa tarahum engkau lihat mereka mereka orang kafir atau orang durhaka ketika di dunianya. Ini di akhirat. Kau lihat mereka kenapa yu'raduna 'alaiha. Mereka itu disodorkan, digiring, diperlihatkan neraka. Khoshiina minadzulli. Mereka khusyuk. Kenapa khusyuk? Minadzulli karena merasa hina, merasa rendah merasa tak ada harganya. khusyin atau khusyuk di sana itu tunduk pandangan mereka ke bawah. Allah menyatakan yanduruna min torfin khafiyin mereka melihat ke bawah dengan pandangan yang lesu, tak bergairah, tak ada harapan, pandangan yang putus asa dari kebahagiaan karena meyakini akan dihinakan dan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kondisi ketika mereka tertunduk lesu tersebut Allah katakan mereka khusyuk ketika itu. Artinya pandangannya mengarah ke bawah. Apa artinya? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawa. Juga dalam kitab namanya Dar'ut Ta'arud. Ketika menerangkan ayat ini beliau menyatakan ay annahum la yuharrikuna absarahum yamnatan wa yasratan wa yanzuruna ila ila a'la wa la yuharrikuna jawarihum wa innama yanzuruna min tarfin khafiyyin yusariquna fihi an-nadhar musaraqah Arti dari khusyuknya orang kafir nanti di akhirat mereka tidak menggerakkan pandangan mereka ke kanan, ke kiri, apalagi ke atas. Tapi tunduk ke bawah. Wala yuharrikuna Mereka juga tidak menggerakkan anggota badan mereka. Diam, tunduk ke bawah, tidak bergerak wa innama yanzuruna min tarfin khafiyin mereka hanya melihat dengan tatapan yang lesu yusariquna fihi nazar musaraqah mereka hanya mencuri-curi pandang kata orang Sunda ngagiler matana ngagiler tuh gini nih apa ya melirik hanya melirik dengan mata. wajahnya tidak bergerak walaupun sedikit ke kanan ke kiri apalagi ke atas tetap ke bawah cuma matanya dengan tatapan yang lesu mencuri pandang ini gambaran kekhusyuan mereka digambarkan seperti itu lalu Allah katakan itulah khusyuk jadi di dalam khusyuk terkandung adanya apa tunduknya pandangan ke arah tempat sujud dengan demikian mengumbar pandangan ketika sholat dengan melihat ke depan, ke kiri, ke kanan. Walaupun si wajahnya tidak menoleh kiri kanan, tapi ini nih gular-giler. Apa gular-giler itu tadi matanya larak lirik, apalagi menengadah. Itu bertolak belakang dengan hakikat dari kekhusyuan. Maka itu termasuk di antara perusak kehusuan. Berkata Al-Awwam bin Hausham Dia murid seorang ulama besar yang terkenal kehusuannya di dalam sholat namanya Ibrahim At-Taimi. Kalau Ibrahim At-Taimi sholat, orang-orang tuh memperhatikan, melihat. Kagum dengan sholatnya kalem ekspresinya juga cool dan kelihatan kekhusyuannya lama walaupun sholat sunat kalau sholat fardu nggak mungkin dilihat kenapa sholat fardu nggak mungkin dilihat karena yang ngelihatnya juga harus sholat kan berjamaah ini pasti salat sunat mungkin tahiyatul masjid atau rawatib qabla atau ba'da gitu. Berkata al-awwam hausyad. Ma ra'aitu rajulan qad khairan min Ibrahim At-Taimi wa ma ra'aituhu rafi'an basarahu ila sama wala fi shalah wala fi ghairiha. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki pun yang lebih baik daripada Ibrahim At-Taimi. Aku tidak pernah melihat dia itu menengadahkan pandangannya ke langit. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat juga tidak menengadah. Dan ini cermin dari kekhusyuan. Jadi khusyuk mencakup makna menundukkan pandangan. Di dalam sholat ya. Sebagaimana Ayat yang tadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sungguh berbahagia orang-orang yang salat orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya begitu ayat ini turun seluruh sahabat menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud di dalam salat jadi penghalang atau perusak kekhusyuan yang kedua dalam salat adalah apa? adalah mengumbar pandangan di dalam sholat. Ketiga, awaik yang ketiga, perusak eh, kehusuan yang ketiga adalah hmm, ini jarang kita perhatikan yaitu sholat dengan memakai alas sholat yang bergambar. Ada nggak sajadah yang bergambar? Terbalik pertanyaan, ada nggak sajadah yang tidak bergambar? Ada tapi jarang ya. Nyaris semua sajadah bergambar. Umumnya gambar apa yang paling banyak? Kalau enggak Ka'bah, masjid. Ada juga yang sajadah yang pernah saya lihat gambar onta di padang pasir. Yang paling parah adalah tulisan. Atau enggak ada sajadah gelar koran. Sholat di atas koran. Jadi ketika sholat baca berita. Sholat lama-lama amat, beritanya belum beres. Itu termasuk yang bisa merusak kehusuan kita di dalam sholat. Walaupun gambarnya itu bukanlah gambar makhluk hidup. Gambar benda mati, mungkin gambar pohon, gambar bangunan, termasuk Ka'bah, termasuk masjid. Apalagi yang punya memori dengan gambar yang lihat umpamanya Ka'bah. Kita pernah umroh, pernah haji. Lihat waktu sholat ada Ka'bah. Itu hajar aswad nempel di juru itu. Itu makom Ibrahim di sana. Darah rasaan mah makom Ibrahim itu bukan di sana. Ini salah gambarnya nih. Ada kan gambar yang salah kan? Wah, saya tawaf sana tuh. Waktu umroh Cuma waktu tawaf sunnah mah padat saya di tingkat tua. Akhirnya ngebayangkan umroh. <laughs> Ngebayangkan haji. Kebayang we hotelnya. Aduh dari eh, hotel ke masjid ke masjid teh 2 kilo atau, Dah hotel nah hotel Melati. Jalan jauh gitu ya. Kebayang di jalan ada ini, ada itu dan seterusnya. Itu lagi salat. Berawal dari melihat gambar Ka'bah. Demikian juga umpamanya masjid. Ini masjid besar nih. Kayaknya anggarannya sekian miliar. Tapi serem ya. Banyak jinnya kayaknya. Oh macam-macam tuh. Dan jangan sampai kita beranggapan ah kalau orangnya khusyuk mau, mau ada gambar ada apa juga tetap ya khusyuk yang tidak khusyuk mah walaupun tidak bergambar tetap aja tidak khusyuk. Ada yang ngomong begitu? Jangan. Eker mah eker kata seorang sunnah Kita teh susah khusyuk. Kayak tambah-tambah ada gambar. Jangankan kita Nabi Muhammad saw terganggu dengan gambar di dalam salatnya padahal Kadang-kadang, kadang-kadang ini. Gambar tersebut tidak dipakai alat sholat. Aisyah radhiyallahu anha itu memasang gording di rumahnya. Gording itu ada apanya? Ada gambar pohon daun-daunan. Tidak dijadikan alat sholat, tidak dijadikan sajadah. Tapi di luar sholat oleh Nabi SAW kan terlihatnya Ketika sholat Beliau merasa terganggu Lalu Beliau seusai sholat menyatakan Amiti anni hadha Liannahu A'radat alaiya fi sholati Singkirkan gordeng ini dariku Karena motif dari gordeng ini terbayang di dalam sholatku Nabi SAW itu yang kehusuannya tidak perlu lagi diragukan, apalagi kita. Ini sebuah riwayat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterima dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memiliki kelambu yang ada gambarnya, beliau melihat sepintas gambarnya. Lalu beliau menyatakan, gambar eh kelambu itu hadiah dari seseorang namanya Abu Jaham. Bukan Jaham bin Sofwan. Ini Abu Jam salah seorang sahabat. Beliau menyatakan, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham wa'tuni bi am bajaniyah Abi Jaham fa innaha alahatsni anifan an salati." Berikan lagi ini kelambu ini kepada Abu Jaham. Terus kasih lagi itu tadi kain kasar, anjabia itu kain polos tapi ada ada ada garis-garis hitamnya. Backgroundnya putih ada garis-garis hitam tapi tidak ada gambar apa-apa. Kalau yang tadi gambar, padahal dipakai kelambu. Kenapa ingin ditukar lagi dengan yang kualitasnya jelek padahal itu kualitasnya bagus? Fa innaha alahatni anifan fi salati. Karena dia melalaikan aku tadi dari sholatku. Kebayang terus tuh di dalam sholat. Bayangkan apabila itu dipakai sejadah. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu anduru ila alamiha wa ana fi shalah fa akhafu an tuftinani." singkirkan kelambu ini dariku karena sesungguhnya aku membayangkan motif-motif gambar itu dalam keadaan sholat aku khawatir hal itu mengganggu kehusuan sholatku itu se sekualitas Nabi orang yang kualitas kehusuannya tidak perlu diragukan lagi tidak mau terganggu dengan apapun dalam sholat termasuk gambar. Walaupun bukan gambar makhluk hidup. Bayangkan bagaimana dengan kita. Pasti akan lebih terganggu. Dengan yang polos saja suka nggak khusyuk sholatnya. Apalagi dengan yang bergambar seperti itu. Bukan haram gambar-gambar makhluk yang tak bernyawa. Tapi bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Ah biasa juga tidak khusyuk. Sudah biasa tidak khusyuk ditambah ada ada gangguan atau lebih tidak khusyuk muridnya. Termasuk juga yang mengganggu dari aspek pendengaran. Telinga. Apa yang didengar oleh telinga masuk ke dalam hati. Telinga jendela hati. Oleh karena itu, kalau betul ingin menjaga hati, jaga indera. Jaga pandangan, jaga telinga, ya, jaga seluruh indera kita, maka itu menutup informasi yang masuk ke dalam hati. Kalau umpamanya menjaga mata kan gampang ditutup atau palingkan ke arah lain. Menjaga pendengaran ditutup oleh tangan kita ya menjaga indra kita udah bisa kita masukkan tangan ke ke ke, ke saku kita bagaimana bagaimana menjaga hati apakah ditutupi dadanya nggak bisa hati nggak bisa dijaga tapi menjaga hati dengan cara menjaga indra kita sebagai jendela untuk masuk ke dalam hati Berdasarkan hal itulah Allah berfirman, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun." Ingatlah Allah menyekat antara seseorang dengan hatinya, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Maknanya orang itu tidak bisa menguasai mengatur kondisi hati hati akan terkondisi dengan sendirinya secara otomatis oleh informasi yang masuk melalui mata, melalui telinga, melalui indera kita yang lain. Apa yang dilihat mata masuk ke dalam hati, mengkondisikan hati. Apa yang terdengar oleh telinga masuk ke dalam hati, mengkondisikan hati. Kalau sudah masuk begitu nggak bisa kita mengendalikan, mengatur, memanage. Enggak. Menjaga hati dengan cara menjaga indera kita. Termasuk berupayalah untuk sholat di tempat yang tidak ada suara. Jauhkan dari suara musik, lagu, nyanyian. ya Apalagi umpah ketika sholat ada musik. Eh, hafal lagu ini. Dan ikutin tuh. Yang paling parah kalau jadi imam. Baca fatihah, di sampingnya ada yang nyetel lagu. Itu lagu bacaan Fatihah <laughs> terbawa ke lagu yang sedang disetel. Bisa berbahaya begitu ya. Oleh karena itulah maka hindarkan melakukan sholat di tempat-tempat yang bisa mengganggu konsentrasi kita dari aspek pendengaran. Itulah tiga penghalang atau perusak kekhusyuan yang harus kita hindarkan. Tiga yang sudah kita terangkan ini pertama banyak bergerak dengan gerakan yang tidak perlu. Yang kedua mengumbar pandangan di luar ke tempat sujud ya. Dan yang ketiga apa tadi? Melakukan sholat di tempat yang bergambar atau yang hiruk pikuk dengan suara yang bisa mengganggu. Ya, cukup ya sampai di sini saja penjelasan kita di sore hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Di meja saya sudah banyak kertas, tidak akan terbahas semuanya. Eh, cukup ya, jangan ada lagi pertanyaan. Bismillah. Doa ruku Allahumma laka raka'tu dibaca setelah subhana rabbil azim tiga kali atau dibaca sendiri. Ya. Pertama doa pokok ruku dan sujud adalah tasbih subhana rabbil azim untuk ruku dan subhana rabbil a'la untuk untuk sujud. Setelah itu boleh ditambah dengan doa lain. Seperti doa tadi apa namanya yang kita sudah baca Allahumma laka raka'tu gitu ya. Walaka aslamtu dan seterusnya. Termasuk doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu dibaca setelah membaca subhana rabbiyal a'la pada sujud dan subhana rabbiyal azim pada waktu ruku'. Jadi doa pokoknya jangan dilewat. Baru diberi tambahan kalau masih memungkinkan untuk dibaca ketika berjamaah dengan doa-doa lain yang dicontohkan. Ini pendapat yang aslam. Aslam itu lebih selamat. Pendapat kedua ini sebagai pengganti subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal ala. Boleh membaca subhanallahil azim atau ala, boleh membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, boleh membaca uh, Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu seperti yang tadi. Ini pendapat yang kedua sebagai iwad atau pengganti dari yang subhana rabbiyal azim atau ala sehingga boleh itu tidak dibaca lalu bacain tapi yang paling aslam, yang paling selamat baca doa pokok ruku dan sujud Subhanallah bil azim atau ala baru tambahkan doa-doa yang lainnya. Bismillah. Izin pertama bertanya, saya berkeinginan daftar umroh dalam waktu dekat. Gabung sama saya. Tapi untuk tanggal 3 udah full. Syawal nanti tanggal 7 Mei ada lagi ya, silakan daftar. Tapi saya masih punya kredit KPR di salah satu bank konvensional yang cicilannya masih rutin saya setorkan setiap awal bulan. Qadarullah masyaAllah. Allahul Mustaan. Apakah saya boleh daftar umroh setelah saya bayar setoran awal bulan KPR tersebut? Iya. Kalau bisa dilunasi segera, lunasi segera. Pertama, menghindarkan transaksi ribawi. Itu dosa besar. Sekecil-kecil dosa riba itu sebanding dengan dosa apabila seseorang berzina dengan ibunya waliyadzubillah. Itu dosa terbesar zina. Dosa uh, zina seorang dengan tetangga besar, tapi lebih besar lagi kalau dengan ibunya. Ibu kandung bukan ibu tetangga. Ya, ibu tetangga juga dosa besar tapi lebih besar dengan ibu kandung ternyata itu sebanding dengan dosa terkecil dari apa riba cepat selesaikan kalau itu sudah kadung kita menandatangani transaksi ribawa itu dalam keadaan belum tahu sekarang sudah tahu tobat cepat lunasi lunasi kalau ada uang untuk haji, untuk umroh, lunasi dulu. Tapi nggak sampai lunas, minimal lebih ringan. Itu yang pertama. Kalau umroh hukumnya sunnah. Kalau ini wajib. Kedua, kalau punya uang lalu tidak sesegera mungkin dibayarkan, itu dolim. Siapapun yang meminjamkan uang walaupun dengan ada ribanya orang kafir memberi pinjaman uang atau barang kita bisa bayar tapi kita tunda-tunda dosa zalim Nabi Alaihi Wasallam menyatakan mutilul ghina zulmun menunda-nunda pembayaran hutang padahal sudah mampu itu kezaliman dan kezaliman dosa yang banyak berbuat zalim ini orang kaya orang miskin Orang kaya, orang miskin jarang. Orang kaya pasti ngutang kalau belanja. Setelah ngutang bangga. Dengan cara apa? Pakai kartu jangan disebut kartu kredit, kartu ngutang. Biar hina, biar rendah. Kalau kartu kredit, kredit card. Uh, bangga. Pakai dua troli penuh. Pas bayar, kartu. Set, gaya. Hina itu. Punya uang cash, dia punya nggak uang cash? Punya. Kartu debit dia punya, bisa cash. Atau mungkin uang cash. Tapi kenapa harus ngutang? Malu nggak? Malu. Jadi menunda pembayaran hutang di saat dia mampu itu kezaliman. Maka lunasi segera, lunasi segera, ya. Jadi kalau ada uang untuk haji atau umrah tapi punya hutang yang apalagi mengandung unsur riba, lunas itu. Lebih baik begitu. Semoga Allah mudahkan ya. Seorang ustadz filsafat, bukan ustadz kalau ahli filsafat begitu. Yang sedang viral menyebut bahwa ruh itu ada namanya dan ruh ada pemimpinnya. Apakah itu ngaco? Iya, itu benar. Benar ngaco. Dari mana dia tahu bahwa ruh itu punya punya ruh gaib? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Rabbku. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Jadi, orang filsafatnya dari mana tahu perkara gaib? Bahwa ruh punya punya punya apa? Punya nama dan punya pemimpin. Ada dari hadis al arwahu junudun mujannada, fama ta'arrafat ittalafa, wa ma tanakara ikhtalafa ruh-ruh itu bagikan tentara yang terkoordinir maka ruh yang saling mengenal dia akan bersatu dan ruh yang tidak saling mengenal dia akan berpisah ruh yang dimaksud adalah jiwa manusia Jiwa manusia yang ruhnya diisi dengan tauhid, dengan akidah yang benar, dengan agama yang benar, nanti begitu bertemu dengan orang yang sama langsung menyatu. Allah persatukan wa allafa baina qulubihim. Allah satukan hati-hati mereka. Tapi ruh yang diisi dengan isian materi yang berbeda ini Quran Sunnah itu filsafat, tanah karo akan berpisah. Akan menjadi berlawanan. Itu maknanya. Jadi dari mana ahli filsafat itu tahu perkara gaib? Oh dari otaknya. Otaknya bukan alat memahami yang gaib. Bahkan otak akal kita bukan alat untuk memahami Quran. Alat untuk memahami Quran mah ilmu tafsir. Isikan ilmu tafsir ke otak kita, ah, baru bisa memahami secara benar. Kalau otak kita, akal kita kosong dari alatnya, nggak bisa. Kita umpah punya akal. Bisa kita mengobati orang yang sakit kalau kita tidak belajar ilmu kedokteran. Otak kita kosong dari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Tapi kita punya akal. Ada yang sakit, bisa kita obati? Enggak. Maksa diobati, saya mah ada punya akal malpraktek bisa dipidana ya bisa dilaporkan coba kita buka praktek pengobatan tapi bukan dokter ditanya kenapa kan saya ada akal akal bisa memahami segalanya gejos nyuntik orang yang ternyata sakit menjadi tambah parah <laughs> bahkan mati bisa dipenjara bisa ini untuk kesehatan begitu juga montir ahli mesin. Tapi orang yang nggak belajar mesin punya akal, bisa nggak memahami mesin tanpa belajar ilmu mesin? Nggak bisa. Dia buka buka bengkel. Kamu bisa bongkar mesin? Bisa kan saya punya akal. Disangkanya akal itu alat untuk memahami mesin, bukan alatnya itu ilmu mesin. Isikan ilmu itu ke otak baru bisa. Demikian juga Quran Sunnah. Ya. Quran Sunnah harus difahami dengan alat. Apa alatnya? Ilmu tafsir, ilmu hadis. Filsafat murni akal, nggak bisa jadi alat untuk bisa memahami Al-Quran. Memahami Quran Sunnah dengan filsafat sama dengan ya membongkar sesuatu bukan dengan alat yang ngupas buah, alatnya itu pisau dengan ukuran tidak besar, tidak kecil gitu, senang dan tajam baru bisa. Dan orangnya harus ahli. Nah, sekarang kalau mau ngupas buah pakai palu, ditakolat. ancur atau buah nanya. Oh, salah. Regaji kali. Regaji ancur, Salah lagi ternyata. Ambil kampak. anger <laughs> hancur. Bukan alatnya. Alatnya apa? Pisau dengan ukuran tertentu. Dan tidak hanya alatnya yang benar, orangnya harus ahli. Anak kecil dikasih pisau yang pas, dikasih mangga, bisa-bisa yang dikupas itu tangannya. Ya. Jadi ada dua, alatnya yang pas, orangnya ahli. Quran Sunnah juga begitu. Quran Sunnah dibongkar, dikupas dengan filsafat. Itu sama dengan mengupas buah dengan kampak ditakwalah ya, hancur. Beliau menyebutkan kesesatan dan penyimpangan secara terang-terangan. Apakah para ustaz harus membantah terang-terangan juga? Iya. Apa ini? Di mana ini? Ini sudah saya bantah. Ustaz, ya. ada pertanyaan melalui pesan singkat. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah. Apakah tidak husu dalam solat dikarenakan imam yang tidak tumanina, tidak merdu dan tidak fasih ketika membaca Al-Fatihah atau Al-Quran, makmum tetap mendapat ancaman neraka wail? Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kita tidak bisa khusyuk karena imam. Pertama imam bacaannya salah-salah tajwid makhrajnya, lagunya juga aduh. Seriosa umpamanya. Terus ruku sujudnya juga cepat. Gak bisa khusyuk. Apakah si makmum berdosa? Tergantung. Kalau dia tahu imamnya kayak gitu dan dia ridho, dosa. Jangan orang seperti jadikan imam. Kalau kekeh dia jadi imam, dipilih imam yang fasih, dia lagi dia lagi yang maju karena orang tua. Gak ada yang berani atau karena pemilik si masjid. Udah cari masjid lain yang baik oh, imam Daripada sholat kita rusak. Nanti si imam yang ngambek ke kita. Nggak apa-apa, bilang. Saya nggak mau bermakmum ke bapak karena salah tajwid makhrajnya. Saya nggak bisa khusyuk. Emang selama ini khusyuk? nggak juga memang. Tapi dengan bapak tambah tidak khusyuk. <laughs> Tapi dengan masjid lain imamnya bagus agak mending kualitas prosentase kehusuannya yang tadinya 10% ini 40% kalau dengan bapak minus 10% kehusuannya bilang saja begitu ya terus kamu maunya apa maunya bapak jangan jangan jadi imam makmum nih yang jadi imam yang bagus <laughs> gitu saja terang-terangan ya wallahu a'lam Orang yang paling bahagia adalah orang yang sholatnya khusyuk Bagaimana caranya agar ketika sholat saya bisa tetap khusyuk dan tidak terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. Udah-udah kelewat cara meraih kehusuan. Udah beberapa kali pertemuan. Kalau sekarang diulang lagi nggak cukup waktunya diputar lagi di YouTube ya kan karena terekam baik di YouTube, di Facebook atau di Tarbiyah Sunnah Channel diputar lagi kiat meraih kehusuan ada insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Bapak mertua sudah berusia 90 tahun. Semua keperluan dirinya sendiri dibantu oleh dua orang Kristen RT yang keduanya wanita. Dibantu tuh maksudnya uangnya, biayanya atau jadi babysitternya ya, bukan baby berarti. Pel, uh, perawat. Dua orang Kristen. Yang keduanya wanita. Bagaimana hukumnya menurut agama? Ibu mertua usianya 86 tahun Sedangkan anak-anaknya tiga orang Lelaki semua dan tidak tinggal serumah Tidak boleh Cari perawat laki-laki Kan ada ya Pertama Kalau wanita nanti kalau harus Kalau jatuh Kalau apa namanya eh, mau beralih dari kursi roda ke tempat tidur kan harus dipangku dipayang nah, wanita mungkin belum kuat tidak kuat lelaki kuat kedua bukan mahram mereka apapun agamanya tapi kan sudah tua jangan lihat tuanya ada peribahasa tua-tua <laughs> keladi syahwat masih ada masih selama hidup syahwat masih ada cuma kemampuan yang tidak ada Kemampuan tidak ada syahwat besar, larinya kemana? Ke khayalan, ke fikiran. Maksiat hati, maksiat fikiran, seperti itu. Jadi cari saja alternatifnya, perawat laki-laki ada ya. Yang muslim juga biar membimbing zikir, mengingatkan sholat, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi usaha dan keluarga dan memberi keberkahan ilmu pada kita semua. Amin wa iyyakum. Afan izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang semoga Allah memberi beliau taufiknya yang mengganggu kekhusyuan seorang yang sedang sholat. Apa yang harus dilakukan lebih baik mengakhirinya lalu memulai kembali atau tetap melanjutkan walaupun kehusuan sudah terganggu. Gimana cara mengganggunya? Apa dia baca Quran samping kita atau nyetel musik atau ngobrol keras-keras atau sengaja mengganggu lagi kita sholat wah nari-nari ngajak ngomong ke kita ngelitikin kita apa begitu? Taib. Yang harus kita lakukan kalau memang parah tingkat gangguannya, batalkan sholat. Nasihati dia. Bila perlu marahi dia. Nasihati, marahi dia. Bagaimana kalau umpamanya tidak mampan boleh dipukul? Boleh, karena dia setan. Laknatullahi alaih yang menjelma pada diri orang tersebut. Nanti ke polisi dong. Ya, resiko itu mah bilang aja dia lagi mengganggu saya lagi sholat gitu. Jadi boleh dibatalkan lalu dinasihati, diingatkan dosa besar. Kalau keke begitu, ya sorry sorry maaf maaf nggak lagi. Pas kita sholat nggak ganggu lagi. Pindah saja sudah atau laporkan ke orang yang ada di sana. Ini ganggu saya lagi sholat tolong dijaga saya mau sholat jaga gitu ya bila perlu saya nggak tahu apakah ada pasalnya nggak lapor ke polisi mengganggu orang yang sholat wallahu alam ya berusahalah maksimal untuk mencegah dia mengganggu kembali Ustaz apakah membuka donasi mengumpulkan donasi termasuk dalam hal meminta-minta Meminta-minta yang haram, yang terlarang, pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk memperkaya diri. Itu hadis-hadis yang melarang meminta, tercelaknya meminta. Dalam kitab beriadu solin ada bab the musual, tercelaknya meminta. Hadis-hadisnya jelas pernah kita bahas di kitab beriadu solihin di Jalan Jurang hari Ahad. Itu untuk dua, pribadi memperkaya diri. Ah, sekarang mengumpulkan donasi untuk pribadi bukan? Bukan. Untuk kepentingan umum, masjid, pesantren dan yang lain-lainnya. Dan bukan meminta, sekedar himbauan, lagi dibangun masjid, lagi dibangun pesantren, silakan. Minta bukan? Enggak, itu anjuran. Makanya hal ini pernah dan sering ditanyakan kepada para ulama. Para ulama mujtahid yang masih hidup sekarang, lajnah daimah pernah ya. E, Darul Ifta pernah ditanya, para masyai secara afrod, secara individu pernah ditanya. Seluruhnya jawabannya sama termasuk boleh enggak e, menggalang donasi di masjid untuk kepentingan visabilillah. Boleh asal tidak mengganggu yang sholat, tidak mengganggu yang ibadah, dibolehkan. Tidak ada seorang pun ulama yang melarang penggalangan donasi untuk kepentingan visabilillah. Karena pertama itu bukan meminta sekedar himbauan. Kalau minta, minta dong sini, sini. Apalagi maksa. Mana dompet, dompet? Buka, buka. Saya ambil. Nanti diganti 700 kali lipat besok. Cincin mana cincin? Buka. Itu mah rampok. Apalagi masuknya ke pribadi umpah. Kalau untuk masjid pun tidak boleh begitu. Memaksa itu. Ini sifatnya sukarela. Nggak bisa. Saya saya pelatih bela diri, makanya murid saya saya paksa. Nggak boleh juga memaksa, nanti kabur dia kena bayar. Saya kan pelatih basket, saya paksa orang itu basket. Nggak boleh juga <laughs> maksa walaupun basket. Sifatnya anjuran, apalagi sodakoh infak. Jadi, pertama bukan meminta, anjuran. Silakan, bantu ini masjid. Silakan, bantu ini uh, pesantren. Bantu ini yayasan. Bantu tuh ada yang butuh dana untuk pengobatan, ada gempa, ada bencana, bantu. Meminta apa bukan? Bukan meminta. Itu anjuran. Kedua, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu masuk kepada ta'awun alal birri wat taqwa. Banyak orang yang tidak tahu sedang dibangun masjid pesantren, dia banyak uang. Setelah tahu, oh ini baru keluar. Kedua, ada yang tahu dan ada uang tapi belum tergugah. Ketika diingatkan, diberikan dalil bahwa ini luar biasa baru tergugah nyumbang. Ta'awun al bir wa taqwa. Nas hadisnya bukan mencela penggalangan dana untuk umat. Ayat juga begitu. Para ulama memfatwakan boleh. Sudah ikut saja fatwa para ulama. Kalau ada ustadz yang izdihad, mencela itu, itu izdihad sang ustadz. Kita ikut izdihad para ulama yang membolehkan. Kalau tuh ada kasus, banyak kasus umpah orang yang tidak amanah untuk umat tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu tidak menjadi dalil terlarangnya itu. Yang dilarang adalah khianatnya, bukan penggalangan dananya. Jadi kalau ada sebuah aktivitas baik, terus ada yang mencoreng. Bukan berarti aktivitas baiknya harus dimusnahkan, tapi yang mencorengnya ini yang dihilangkan. Umpamanya sholatnya. Ada orang yang ketika sholat itu ngobrol. Ah, daripada yang ngobrol, bubar, jangan sholat. Apa begitu? Enggak, tetap sholat. Yang ngobrolnya ini yang harus disingkirkan dinasihati kalau keke jangan sholat di sini kamu tidak sholat tidak sah masa lagi sholat ngobrol kan gitu masa sholatnya dibubarkan ada pengajian seperti ini tapi ketika ngaji itu biasanya akhwat ngobrol terus atau ada yang tidur sampai ngorok ketika ngaji mengganggu akhirnya daripada ada yang ngobrol daripada ada yang ngorok bubar jangan ngaji apa begitu Enggak, ngajinya pertahankan gangguannya ini. Penggalangan dananya bagus. Kalau toh ada penyelewengnya, bukan dihentikan. Penyelewengnya ini bila perlu kepolisikan dengan bukti dan saksi untuk membersihkan citra baik dari penggalangan dana ini. Ya, jadi ikutilah fatwa para ulama dan tetaplah hormat kepada ustaz yang beristihad yang berbeda dengan istihadnya para ulama. Tetap hargai, tetap ambil ilmunya selama akidah manhajnya lurus ya. Silakan mengaji, ambil faidah ilmunya. Kalau ada yang tidak berkenan bandingkan dengan istihad para ulama, ikutilah istihad ahlinya. Wallahu a'lam. Pada saat tasyahud awal Bacaan kita sampai syahadat Atau lengkap dengan solawat Minimal lengkap dengan solawat Minimal Minimal sampai Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Bisa sampai innaka hamidu majid Lebih baik sama Seperti tasyahud akhir Ya Sampai uh, Masihid Dajjal Tapi minimal sampai Salawat pada saat tasyahud pandangan kita tertuju pada jari telunjuk Dan apakah sampai salam pandangan kita jari telunjuk itu Atau sampai bacaan syahadat saja Sampai salam Sebab Nabi SAW diriwayatkan dari Wa'il bin Hujrin ya, uh, Beliau duduk uh, apa namanya uh, eh, tasyahud awal, tasyahud akhir Wa asyara biadihi Wa asyara bisyababati thumma yuharrikuha la yujawizu basaruhu isyaratahu thumma yad'u bihi thumma yad'u biha hatta salama beliau berisyarat dengan telunjuknya aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan pandangan matanya tidak lepas dari isyarat telunjuknya beliau berdoa dalam keadaan demikian sampai salam hatta salam jadi sampai salam Sebentar lagi Ramadan Boleh nggak kita tahajud setelah Sebelumnya kita sholat taraweh dan bitir bersama imam Pendapat yang lebih rajih Boleh Asal tidak ada dua witir dalam semalam Karena jumhur ulama menyatakan Jumlah rokaat sholat malam Baik di Ramadan atau di luar Ramadan Tidak terbatas oleh jumlah rokaat Tapi dibatasi oleh waktu kalau sudah fajar, waktu habis. Adapun jumlah rakaat tidak terbatas. Kenapa? Karena berbedanya hadis yang menerangkan jumlah rakaat Rasulullah SAW pada waktu salat malam. Hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim kata beliau tidak pernah lebih dari 11 malam, baik di luar eh 11 rakaat, baik di luar Ramadan ataupun dalam Ramadan. Kata Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi riwayat dari Ummu Salamah pernah 13. Riwayat sahabatin pernah 17. Aisyah tidak bohong. Aisyah hanya menyatakan apa yang beliau lihat. Tapi kan tidak setiap malam Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam giliran di Aisyah ya. Istri beliau kan dalam waktu yang bersamaan ada sembilan. Saya isyarat lima karena nggak cukup. Ada sembilan. Kalau satu istri kegiliran satu malam berarti Aisyah berapa malam sekali? Sembilan malam sekali. Delapan malamnya dia yang lain. Aisyah nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam di luar gilirannya. Jadi Aisyah tidak bohong, benar. Tapi Aisyah riwayatnya bukan pembatas maksimal jumlah rokaat sholat malam baik di Ramadan ataupun di yang lain di luar Ramadan. Makanya Imam Madhab yang empat berbeda. Imam Malik 41 rokaat tarawehnya 36 taraweh 5 witir. Di kita nggak ada. Ada yang 23, ada yang 21, ada yang 11. Kenapa beda-beda? Karena berbedanya riwayat tentang hal itu yang menunjukkan tidak dibatasi jumlah rokaat. Jadi kalau kita sudah 11 rokaat dengan imam, nanti jam 3 ibu-ibu bangun terus memas memanaskan makanan. Kan sekarang mah nggak perlu ditungguinnya. Masuk microwave, masuk kompor listrik, masuk uh, rice cooker, tinggal pijit-pijit-pijit, tinggalkan, nggak akan gosong. Jadi bisa sambil sholat, boleh. Tapi tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Terakhir. Apakah termasuk takdir Allah suatu kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan sendiri, misal gagal ujian karena malas dan menunda belajar? Kalau itu terjadi iya. Dan takdir itu selalu ada sebab. Allah mentakdirkan sesuatu dan mentakdirkan sebabnya. Kita lapar. Takdir Allah? Iya. Kenapa? Allah mentakdirkan kita lapar. Karena Allah mentakdirkan kita tidak makan. Kenapa Allah mentakdirkan kita tidak makan? Karena Allah mentakdirkan kita sibuk dengan urusan lain sehingga tidak sempat makan. Semua itu Allah yang atur dengan sebab-sebabnya. Iya, termasuk kenapa seorang tidak lulus ujian? Takdir. Oh, bukan takdir itu karena malas belajar. Iya. Kenapa dia ditakdirkan tidak lulus? Karena dia ditakdirkan malas belajar. Kenapa dia ditakdirkan malas belajar? Ada sebab lain yang juga Allah takdirkan. Terus berantai. Ada sebab akibat. Seluruh sebab, seluruh akibat, seluruhnya tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Mohon nasihatnya menyikapi kegagalan tersebut agar saya berhenti menyalahkan diri sendiri. Oh, kasus dirinya. Ya. Yang harus dilakukan mulailah rajin belajar, mulailah mendisiplinkan diri, mulailah memotivasi diri untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Sehingga nanti kita tidak menyalahkan takdir. Tapi kita akan merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Cukup ya sampai di sini mohon maaf tidak semua pertanyaan terbahas karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita besok pada asar kita jumpa lagi di sini membahas masalah tauhid dan masalah kehusuan akan kita lanjutkan di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.